Bismillah, Alhamdulillah, amma ba'd. Kemudian yang kedua, jenis dari fi'il adalah fi'il yang mabni. Wal mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Fi'il yang mabni adalah fi'il yang senantiasa pada akhirnya dalam satu keadaan. Fi'il yang senantiasa pada akhirnya dalam satu keadaan. Misalnya contohnya kataba, fataha, zahaba, uktub, iftah, izhab. Ini adalah contoh-contoh fi'il yang mabni. Fi'il yang senantiasa tetap dan tidak berubah pada akhirnya. Kemudian, fi'il apa saja yang dikatakan fi'il mabni, maka mu'alif mengatakan, wal mabniyu minal af'ali wal madhi wal amru wal mudhari'u idza tasalat bihi nunul inasi au nunut taukidi. Fi'al-fi'il yang mabni adalah fi'il madhi dan juga fi'il amr. Ini adalah dipastikan bahwasanya fi'il madhi dan fi'il amr adalah fi'il yang mabni. Dan juga fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan syarat yaitu bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Fil mudhari dengan syarat yaitu bersambung dan nun inas atau nun taukid. Maka ketika fil mudhari bersambung dengan nun inas atau nun taukid, maka mabni. Ringkasan fil mudhari yang mu'rab fil mudhari yang mu'rab Contohnya yaitu yak tubuh, Ini keadaan marfu. Lan yak tuba, mansub, lan yak tub, Ini majizum. Ini telah kita lewati pada pelajaran yang lalu. Demikian, mudah-mudahan difahami. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa Ashadu asyhadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.